Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Siapa namanya? Akh Aba Naufal. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah siapa namanya? Nambarakallahu barakallahu fikum siapa? Ingat enggak? Siapa namanya? Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Antum ah Yusuf. Abu Dawudnya. Nam Sulaiman al Ash'af As-Sijistani rahimahullah. Sulaiman Nam Sulaiman al Ash'af As-Sijistani rahimahullah. Nam barakallahu fikum. Eh, wa na'am. Kemudian anaknya ini Abu Bakar siapa namanya? Abdullah. Naam. Pantun yang terakhir kita ambil masih pantun yang pertama. Sebutkan pantunnya, Ihsan. Naam, tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Naam. Qala Syekh Muhammad Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala kita sekarang berada pada halaman yang ke-50, perhatikan baik-baik halaman 50. Kita akan bacakan sebuah faedah yaitu mengenai pembagian hidayah. Bahwasanya hidayah terbagi menjadi berapa? Dua. Hidayah taufik dan hidayah ad-dalalah awid dilalah wal irsyad. Paham ya? Ad-dalalah boleh, ya? ad-dilalah juga boleh enggak masalah. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Hidayah yang tidak dimiliki kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya adalah hidayah apa? Tauhid. Allah musta'an. Hidayah apa yang hanya dimiliki oleh Allah taala? Kata antum hidayah tauhid katanya. Jangan tertawa ya. Mungkin masih apa? Masih dia itu ingin yang diinginkan dia itu mungkin lain tapi terucapkan yang lain itu loh. Atau mungkin salah dengar Paham ya? Nanti diluruskan. Hidayah apa yang hanya dimiliki oleh Allah Taala? Taufik, bukan tauhid. Kalau tulisannya keliru dibenerin. Hidayah taufik. Nah, barakallahu fiikum. Allah musta'an. Nah, tadi nanti diingat-ingat ya. Kita lihat. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan hafizallahu taala wal huda wal hidayah ala qismain. Huda dan hidayah itu terbagi menjadi dua. Al-qismul awal pembagian yang pertama, al-huda bi makna dalalah wal irsyad wa bayan haq. Ad-dalalah juga boleh Paham ya? Yang pertama adalah apa? Al-huda petunjuk yang maknanya ad-dilalah, menunjukkan wal irsyad mengarahkan wa bainil haq dan menjelaskan al-haq. Perhatikan baik-baik, nanti ribut, perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum hidayah terbagi menjadi dua. Hidayah taufik dan hidayah ad-dalalah wal irsyad. Hidayah taufik itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ad-dalalah wal irsyad menunjukkan mengarahkan, membimbing itu setiap orang bisa memilikinya. Yang berilmu tentunya ya. Antum sekarang mengarahkan orang tua, "Pak, ini haram nggak boleh. Ini syirik, ini bid'ah." Mengarahkan tak bisa nggak? Bisa, bimbing juga bisa. Cuman untuk dia menerima yang kita sampaikan itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala hidayah taufik namanya. Adapun kita menyampaikan namanya hidayah apa? adalah dalalah wal wal bayan. Sama. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum kisahnya nanti akan kita lewati dan sudah pernah kita lewati seperti kisahnya Rasulullah dengan siapa? Dengan pamannya yaitu Abu Talib. Siapa namanya Abu Talib? Siapa namanya Abu Talib? Ab Afadri Abdu Manaf. Abdu Manaf ya tanpa al ya, Abdu Manaf. Nah, Abdu Abdu Manaf. Kalau Abdul Muthalib siapa? Abdul Muthalib atau sebelum siapa? Apanya Rasulullah Abdul Muthalib itu? Kakeknya. Namanya siapa? Ingat gak? Antum, Yusuf. Abdul Muthalib kakeknya Rasulullah siapa namanya? Abdul Muthalib kakeknya Rasulullah siapa namanya? Siapa namanya? Syaibatul Hamdi. Ingat-ingat ya, ada Abu Talib ada Abdul Muthalib dua. Abu Talib itu apanya nih? Pamannya. Abdul Muthalib kakeknya. Nah, Abdul Muthalib namanya Syaibatul Hamdi. Kalau Abu Talib namanya Abdul Manaf. Itu diingat-ingat ya. Upayakan tercatat di situ. Nah, Abdul Muthalib Syaibatul Hamdi. Abu Talib namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf. Na'am barakallahu fiikum. Kita lihat. Wa hadhihi hidayatun 'ammatun. Ini hidayah yang umum Maksudnya bagaimana? Hidayah yang bentuknya mengarahkan, membimbing, menunjukkan kepada jalan yang benar, menjelaskan kepada jalan yang benar itu umum. Umum itu maksudnya bagaimana? Kita pun bisa dan mampu mengarahkan kepada jalan yang benar. Tapi untuk orang yang kita arahkan menerima, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak bisa menguasai hati manusia. Kita sudah arahkan, kita nasihati ini haram, ini bid'ah, ini syirik eh, ini tauhid, ini syirik, ini bid'ah, ini sunnah, ngarahkan bisa aja, tapi orang yang kita arahkan itu untuk menerima, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala hidayah taufik namanya. Paham ya? Hidayah taufik namanya. Karena kita tidak bisa menguasai hati manusia. Dalilnya mana? Apa? Nama itu diantaranya. Innaka la tahdi man ahbabta. Nah, sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai atau lasta alaihim bimusaitir. Nah, engkau tidak bisa menguasai hati mereka. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Naam. Jadi, atau juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alaika laisa 'alaikum atau laik 'alaika?" Laisa 'alaika. Laisa 'alaikum atau laisa 'alaika? Hah? 'Alaika. Surat apa itu? Al-Baqarah <laughs> ya. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Bukan urusan kalian hidayah mereka bukan di tangan kalian. Kalian hanya menyampaikan saja. Adapun hidayah taufik tangan Allah Subhanahu wa taala. Walakinallaha yahdi may yasha. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada siapa punya Allah taala kehendaki. Ingat baik-baik, hidayah terbagi menjadi dua. Hidayah apa tadi? Taufik yang pertama, yang kedua Hidayah kalau antum susah menghafalnya hidayah al-irsyad itu ada. Hidayah al-irsyad atau hidayah al-bayan. Paham ya? Nah, kalau bisa semuanya hidayah ad-dalalah wa irsyad. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Wallahu hadan nasa jami'an ma'na annahu bayyana lahumul haqq. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada manusia semuanya dengan makna bahwasanya Allah taala itu menjelaskan kepada mereka kebenaran. Nah, perhatikan baik-baik Nah, tapi ada juga orang-orang yang apa? Tidak mendapatkan hidayah gitu ya. Nah, barakallahu fikum karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menakdirkan ada yang dapat hidayah, ada yang tidak, ada yang muslim, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang fasik, itu ada hikmahnya enggak di balik itu? Ada hikmahnya. Wa illa jika Allah taala mau memberikan hidayah semuanya itu mampu. Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan hidayah ngabarakallahu fikum kepada semua manusia tapi Allah taala tidak menakdirkan demikian. Dalilnya mana? Allah taala mampu nggak memberikan hidayah semua manusia? Mampu nggak? Mampu nggak? Mampu. Nah, tapi Allah taala tidak menakdirkan semua dapat hidayah. Ada yang dapat hidayah, ada yang tidak, ada yang muslim, ada yang kafir, kan gitu. Nah, karena ada tujuan di balik itu semuanya. Nah, barakallahu fikum. Dalilnya mana? Dalam surat As-Sajdah Antum? eh bismillah. Usulnya dikeluarkan usulnya. <laughs> kan belajar usul ya. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin huda. Ya kan? Nah, walau syi'na la'ataina kulla nafsin huda walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Artinya kalau seandainya kami mau, niscaya setiap jiwa itu kami berikan hidayahnya. Tapi buktinya apa buktinya? Ada yang dapat hidayah, ada yang enggak. Karena apa? Karena di balik itu ada surga dan neraka gitu loh. Coba kalau semuanya dapat hidayah, kira-kira masuk ke mana? Surga, neraka bagaimana? Ikmal taala menciptakan neraka. Kan gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menakdirkan ada yang beriman, ada yang muslim, ada yang mukmin dan kafir, karena tujuannya apa? Agar Allah taala itu apa? Tidak terlepas dari hikmah. Allah Subhanahu wa taala meletakkan semua dengan hikmahnya. Semuanya ada hikmahnya. Nah, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau seandainya kami mau, niscaya setiap jiwa itu kami berikan hidayahnya. Walakin haqqal qaulu minni. Akan tetapi telah benar ucapanku, telah hak ucapanku. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Ini menunjukkan bahwasannya ada yang kafir, ada yang mukmin karena neraka juga ada penduduknya. Maksudnya ya, na'am barakallahu fikum seperti itu. Jadi, na'am barakallahu fikum kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah perhatikan baik-baik. Naam. Dan kita di syariatkan dan itu yang na'am barakallahu fikum kita setiap hari mengucapkannya dan sebagai rukun di dalam rukun-rukun salat yaitu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Dan mustakir, mustaqim. Paham ya? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Naam. Ihdinash shiratal mustaqim itu termasuk surat apa? Al-Fatihah rukun dari berapa rukun-rukun salat. Jadi kalau salat itu baca surat Al-Fatihahnya jangan diam aja. Paham ya? Baik surat jahriyah atau sirriyah sama saja. Nah, baca surat Al-Fatihah itu pendapat yang sahih karena Rasulullah mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak baca surat Al-Fatihah muttafaqun alaih dari hadisnya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Jadi dibaca Al-Fatihahnya ya. Salat sirriyah jahriyah ketika salat duhur, asar, eh, maghrib, isya, subuh baca. Nah, imam ataupun makmum sama saja. Yang beda itu ketika apa? Sami Sami'allahu liman hamidah. Itu yang baca hanya imam dan munfarid. Imam dan munfarid imam itu yang menjadi imam munfarid itu sholat sendirian. Makmum enggak perlu ikut-ikutan samiallahu liman hamdah. Keliru. Makmum itu rabbana walakal hamd. Paham ya? Nah, ini enggak sembarangan ada dalilnya ini ya. Ada dalilnya mungkin atau pernah dengar ya. Hadis yang panjang itu yang kisah mengenai sholat Rasulullah mengatakan innama ju'ilal imam liyutamma bih. Hanya saja imam dijadikan untuk diikuti. Paham ya? Kemudian sebutan situ faida rafa'a ra'sahu minar ruku' faqala Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Jika imam naik bangkit dari ruku' mengucapkan Allahu liman hamidah, kalian itu ucapkan apa? Rabbana walakal hamd. Jangan ikut-ikutan. Paham ya? Jadi ucapan Allahu liman hamidah diperuntukkan dua keadaan. Apa dan apa tadi? Imam dan munfarid. Allah musta'an. Kita lanjutkan terlalu jauh ya pembahasannya ya. Allah musta'an. Terkadang tidak terasa tidak masalah, dimaafkan ya. Kita lihat sini. Naam. Allah musta'an. Wa waddahahu lahum dan juga Allah Taala menjelaskan kepada mereka kama qala ta'ala wa amma samudu fadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Perhatikan dan adapun kaum Samud kami sudah memberikan hidayah kepada mereka. Hidayah apa? Adalah dalalah wal irsyad. Sudah diarahkan, dibimbing untuk mengikuti kebenaran, tapi justru apa? Fastahabbul 'ama 'alal huda. Justru mereka lebih menyukai kebutaan daripada petunjuk. Maksudnya kebutaan itu kegelapan, enggak mau menerima petunjuk gitu loh. Paham ya? Nah, kita kan banyak kita nasihati orang terkadang menerima atau enggak. Nah, ketika dia menerima berarti dia mendapatkan hidayah apa? Taufik. Tapi ketika dia belum menerima berarti baru kita sampaikan kepadanya hidayah Adalah dalalah wal irsyad. Mahum salah ya? Nah, jangan sampai tertukar sampai-sampai keliru ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Fahadhi hidayatu dilalatin wa irsyadin. Ini adalah hidayah ad-dilalah wal irsyad. Hidayah yang menunjukkan dan juga membimbing. Al-qismus tsani pembagian yang kedua. Hidayah Hidayatut taufik lil amal bil haqqi wa tamassuki bihi. Perhatikan baik-baik yang kedua ini. Hidayah taufik untuk beramal dengan kebenaran dan berpegang teguh dengannya. Paham ya? Berpegang teguh dengan apa? dengan al-haq, dengan kebenaran itu butuh hidayah taufik. Paham ya? Karena ya antum saksikanlah, terkadang antum nasihati bapak antum, bapak kita, bapak kalian, bapak kami. Paham ya? Nasihati seperti itu terkadang ada yang nerima dan enggak itu loh. Nah, ketika dia nerima nasihat kita yang baik, berarti hidayah taufik sudah diberikan itu loh. Tapi kalau belum terima bagaimana? Jangan putus asa terus didakwai. Paham ya, tapi enggak boleh maksa. Ini yang perlu diperhatikan, jangan maksa. Karena maksa itu bukan termasuk dakwah agama Islam memaksa. Yang bisa hanya apa? Mendakwahi terus, sabar, continue, pelan-pelan, terus menerus. Nah, barakallahu fikum berdakwah, belum menerima, dakwahi lagi. Ada memaksa, seketika itu kita paksa jangan. Itu bukan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan dakwatul Islam. Paham ya? Dakwah yang sesuai dengan apa yang Rasulullah sarankan ketika mengutus dua orang Nah, pegeri, waktu dua orang mau berdakwah ke negeri Yaman, yaitu Abu Musa al-Asy'ari dan juga Mu'ad bin Jabal. Nam Rasulullah mengatakan apa? Basyira wa la tunfira. Yassira wa tu'assira. Artinya berilah kabar gembira, jangan bikin orang lari dan permudahlah mereka, jangan bikin orang itu sulit. Paham ya? Maksudnya jangan melakukan paksaan. Nah, barakallahu fikum. Kita hanya bisa menyampaikan, membimbing, mengarahkan, memaksa jangan. Nah, harus mau Pak. Kalau enggak mau, eh, jangan dakwah terus. Ini enggak boleh, ini haram, ini syirik. Belum nerima besok lagi. Paham ya? Dakwah terus. Tentunya di dalam berdakwah pun melihat apa? Si konpet. Apa si konpet? Ketika orang berdakwah harus melihat si konpet, apa si konpet? Apa si konpet? Apa si konpet? Apa si konpet? Apa si konpet? Apa antum? Nah, situasi kondisi tempatnya. Paham ya? Dilihat situasinya bagaimana, kondisinya bagaimana, tempatnya di mana gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti itu perlu diperhatikan karena disebutkan oleh Naam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalal al rahimahullah terutama yang sedang pelajarinya ya di dalam syarah Al-Usul As-Salasah atau melihat di awal-awal masa dakwah itu. Orang dai harus mengetahui apa yang harus dia dakwahkan. Eh? Kemudian siapa yang dia dakwahi harus mengetahui keadaan mad'u. Ya kembali ke sikon tadi itu, situasi, kondisi dan tempatnya. Paham ya? Itu singkatan saja, singkatan saja. Nah, dihafal enggak masalah, enggak dihafal pun tidak membahayakan. Nah, barakallahu fikum kita tutup yang terakhir ini barakallahu fikum hafizakumullah. Wa hadhihi hidayatun khassatun la takunu illa li ahli iman. Ini hidayah yang khusus yang tidak diberikan kecuali hanya kepada ahli iman. Hidayah taufik ini perhatikan baik-baik. Wala yamlikuha illallah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang memilikinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yamliku hidayatal qulub illallah. Maka tidak ada seorang pun yang bisa memiliki hidayah hati. Maksudnya meraih hati manusia itu tidak ada yang mampu kecuali Allah taala. Allah Ta'ala Ta'ala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha'." wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Siapapun orangnya. Antum mencintai keluarga antum, mencintai anak antum, istri antum misalkan. Kemudian apa? Ayah, ibu dan semisalnya. Tapi kalau kita nasihati kok belum menerima, ya jangan memaksa. Nasihat terus, sampaikan. Karena apa? karena ini tadi. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Siapapun orangnya. Paham ya? Perhatikan baik-baik. Ini kisahnya ketika itu dengan siapa? Rasulullah SAW beserta pamannya itu Abu Talib. Paham ya? Abu Talib itu kalau antum perhatikan sirah dan na'am barakallahu fikum kisahnya. Bagaimana perjuangannya membela. Nah mati-matian untuk dakwahnya Rasulullah. Tapi nggak masuk Islam itu loh. Karena memang enggak dapat hidayah. Dan Rasulullah mencintainya gitu loh. Kemudian Rasulullah berupaya untuk memberikan hidayah pun tetap belum bisa. Hingga di akhir hayatnya Rasulullah pun tidak diam, mendatangi mentalkin. Mendatangi mentalkin mengatakan apa? ayo Naam ya am la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Bayangkan itu. Rasulullah, perhatikan baik-baik. Perhatikan. Nam Rasulullah ketika di akhir hayatnya pamannya itu Abu Talib namanya Abdul Manaf. Nah, itu Rasulullah datang mentalkin, "Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah." Satu kalimat akan aku jadikan hujah nanti di hadapan Allah taala kalau mau mengucapkan. Tapi karena pamannya ini su sudah sejak awal teman duduknya jelek, hati-hati ya. Teman duduk jelek itu pengaruh. Kalau antum pulang kampung hati-hati jangan sembarangan nyari teman. Paham ya? Nyari teman yang baik, yang bagus, ahlu sunnah, sunni salafi. Jangan sembarangan. Paham ya? Sekarang itu di zaman modern penuh dengan enam kerusakan mulai media sosial, sosmed, medsos sama saja, paham ya? Itu semuanya kalau antum enggak hati-hati banyak yang merusak. Perhatikan ini, Abu Thalib ini. Ketika ditangkin di akhir hayatnya bayangkan. Tinggal kalau seandainya dia mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah selamat. Nanti akan jadikan hujah oleh, Rasulullah di hadapan Allah taala. Tapi karena teman duduknya jelek, di situ ada dua orang, dua oknum yang jahat, bising-bisiki pamannya Abu Thalib tadi, ha? Eh, Atar gobaan millati Abdul Muthalib katanya. Dua orang ini membisik-bisik Abu Talib. Ketika Rasulullah mengatakan, Ya amkul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilallah. Dua orang itu bisik Atar zabu'an milati Abdul Muttalib. Kamu benci pun dengan agamanya Abdul Muttalib. Akhirnya nggak mau sampai sampai meninggal dunia. Eh, fa'aba'an yakula la ilallah. Fama ta'ala milati Abdul Muttalib. Akhirnya nggak mau mengucapkan kalimat la ilallah dan mati di atas agamanya. Abdul Muttalib agama jahiliyah. Dua orang ini siapa? Dua orang ini siapa? Sudah dibantu satu, satu tadi Abu Jahal. Kalau antum ah eh, ah Abu novel Dua orang ini siapa ini? Dua orang yang bisik-bisiknya Abu Talib. Sudah Abu Jahal nanti sudah satu lagi. Antum? Muat bukan, Abu Lahab lain lagi kisahnya. Paham ya? Abu Jahal dan Masa lupa semua sih? Antum? Kurang dikit lagi. Siapa tadi? Ya Abdullah bin Abi Umayyah. Jangan lupa abinya. Abdullah bin Abi Umayyah. Abdullah bin Abi Umayyah sama Abu Jahal. Nah, pertanyaannya sebagai penutup ya barakallahu fikum, Enggak usah na'am barakallahu fikum gemetaran santai saja penting bisa jawab. Na'am barakallahu fikum Abu Jahal siapa namanya? Abu Jahal siapa namanya? Yusuf. Yusuf Sohir. Yusuf Kabir. Abu Jahal siapa namanya? Itu Abu Lahab, eh, Abu Talib itu, Abdul Manaf. Itu Abdul Muthalib. <laughs> Jangan campur ini Abu Jahal pertanyaannya. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Jangan tertukar-tertukar ya. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Abu Jahal siapa namanya? Abu Jahal siapa namanya? Hmm? Yakin? <laughs> Yakin enggak? Abu Jahal siapa namanya? Abu Jahal siapa namanya? siapa namanya? Amr bin Hizam, Hisham. Nah, jangan keliru juga. Paham ya? Amr bin Hisham, bukan Hizam ya. Amr bin Hisham. Kalau keliru nulis diluruskan nanti. Amr bin Hisham, bukan Hizam. Amr bin Hisham itu namanya Abu Jahal. Abu Jahal ini dulunya kunyahnya apa sebelum diganti? Ini penutupan tapi ada faedahnya ya, bukan bukan macam-macam ya. Abdul Hakam. Dulu kuliahnya Abdul Hakam karena dia itu orang terkenal kalau ada orang yang berselisih itu dikumpulkan kemudian dia bisa menghilangkan perselisihan itu. Nah, maksudnya bisa seakan-akan hakim itu ya. Tapi karena tidak beriman dengan Rasulullah dan juga Allah Subhanahu wa taala digelari Abu Jahal tadi. Ahmad bin Syam. Nah, Abu Lahab baru Abu Lahab siapa namanya? Siapa? Abdul Uzza. Jangan, ter, jangan tertukar ya. Abu Lahab Abdul Uzza. Abu Jahal Amr bin Syam. Abu Lahab punya istri. Pernah dikenalkan dulu. Siapa istrinya? Kunyahnya dan namanya? Santai aja. Nah, barakallahu fikum ini kan sudah mau penutupan. Siapa istrinya Abu Lahab dan juga namanya Ah Yusuf? Ketemu belum? Belum ketemu. Anda sudah ingatkan ya, ntar dulu. Anda sudah ingat caranya itu. Perhatikan caranya ya baik-baik ya. Di buku tulis itu ada khusus nama-nama. Sekitar sekali buka jebret itu langsung dapat. Paham ya? Itu inisiatif namanya. Tapi kalau antum campur baur, buka buka buka buka bolak-balik bolak-balik setengah jam enggak dapat juga. Ntar dulu, <laughs> ntar dulu. Yang tahu diam dulu ya. Dapat gilirannya baru jawab. Ah Yusuf, antum Yusuf yang antum, Yusuf Kabir. Siapa istrinya Abu Lahab dan namanya siapa? Kunyahnya siapa? Namanya siapa? Umud Jamil kunyahnya namanya Lepa. Namanya Arwa pintu Harb. Arwa pintu Harb bener nggak? Eh bener ya, ingat-ingat ya, Umud Jamil. Umud Jamil. Jadi istrinya Abu Lahab siapa? Kunyahnya? Hah? Ummu Jamil. Namanya siapa tadi? Ah, Fajri? Arwa. Arwa bintu Harb. Berarti apanya Abu Sufyan? Hah? Saudaranya? Saudarinya Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb juga. Saudarinya berarti ya? Nah, saudarinya benar kan? Ewanam, eh, na'am. Sama harf apanya berarti? Arwa bintu harf ini sama harf apanya arwanya ini? Anaknya. <laughs> maaf ya, enggak usah anaknya ya. Ingat baik-baik ya itu sekitar selingan saja semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Nasallahu salamatul afiyah. Subhanakallah bihamdika Asyadu ala ilaha illa anta Astaghfirullah wa atubu Alhamdulillah rabbil alamin.